Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawalah Amma ba'd Insyaallah taala kita lanjutkan dengan beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annau qala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وعنها قيان عذبة الماء وعنها قيان غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر Hadis dihasankan oleh Syalbani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilah Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku bertemu Nabi Ibrahim pada malam Isra Mi'raj itu perjalanan pada malam hari Rasulullah SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke atas langit yang ketujuh. Maka aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dia bersabda kepadaku, "Wahai Muhammad, bacakan atau sampaikan salamku untuk umatmu. Aku titip salam untuk umatmu dan kabarkan kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya subur tanahnya tanah yang baik air yang sedap dan bahwasanya dia qiyan tanahnya luas luas dan bagaimana cara menanamnya seseorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha akbar maka akan tumbuh pohon untuknya di sorga dengan kalimat-kalimat tersebut dan semakin banyak dia ucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar maka akan semakin bertumbuhan pohon-pohon tanaman-tanaman di sorga untuknya dengan kalimat-kalimat tersebut semakin banyak dia ucapkan semakin banyak Allah persiapkan e, pohon-pohon eh, tersebut untuknya di sorga ya dan jangan khawatir nanti kepenuhan sorganya tidak Disebutkan di sini wanatian itu sangat luas. Ya. Permukaan sorga sangat luas. Karena sorga itu di atas langit yang ketujuh. Ya. Dan perlu diketahui semakin tinggi langit semakin luas dia. Ya. Bumi dan segenap planet-planet yang lain daripada galaksi Bima Sakti. Iya. Itu kan cuman beberapa sekian gelintir galaksi yang ketahuan yang ada di jagat raya ini. Masih banyak galaksi-galaksi yang lain di dalam langit yang pertama yang Allah SWT hanya Allah SWT yang tahu. Ini kecil. Iya. Disebutkan dalam sebuah riwayat itu kahalqatin mulqatin fil falah. Ya, langit yang pertama dibandingkan langit yang kedua itu bagaikan sebuah gelang yang dilempar ke padang pasir yang luas. Ya. Terus kedua dibanding ketiga seperti itu juga. Ketiga dibanding keempat seperti itu juga sampai ketujuh. Dan sorga itu di atas semuanya. Lihat betapa luasnya. Ya kan? Kalau sekitar sekiranya dunia dan yang ada sekarang, yang bumi dan planet-planet yang ada, matahari dan yang bintang-bintang planet-planet yang lain, itu ternyata masih langit dunia itu bagaikan sebuah gelang dilemparkan ke padang pasir. Langit yang kedua seperti itu juga, sampai langit yang ketujuh. Lihat, tidak ada bandingannya. Dan sorga di atas semuanya di atas langit-langit yang tadi. Ya. Ini menunjukkan betapapun seorang mengucapkan sekuat tenaga dia mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala Allah akbar Allah akan tumbuhkan e, sebuah pohon di sorga untuknya semakin banyak dia ucapkan semakin banyak pohon yang bertumbuhan untuknya dan jangan khawatir jangan-jangan nanti kepenuhan sorganya enggak tidak akan penuh-penuh tidak akan penuh-penuh dikarenakan betapa luasnya yang tiada terhingga luasnya. Ya. Seakan-akan tiada berujung. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya tidak ada seorang yang Allah SWT berikan umur panjang di dalam Islam yang lebih afdol daripada orang yang terus memperbanyak takbirnya, tasbihnya, tahlilnya dan tahmidnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Shaddad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Beliau bersabda, "Laisa ahadun afdala indallahi min mu'min yu'ammaru fil Islam yakthuru takbiruhu wa tasbihuhu wa tahliluhu wa tahmiduhu." Tidak ada orang yang lebih afdal di sisi Allah, orang yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan seorang mukmin yang diberi umur panjang di dalam Islam yang semakin banyak yang terus-menerus ya, memperbanyak takbirnya, tasbihnya, tahlilnya, tahmidnya, memperbanyak subhanallah walhamdulillah ilaha Allah akbar. Ya. Dalam hadis yang lain Disebutkan bahwasanya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar ini junnah tameng yang bisa melindungi seorang hamba dari neraka jahanam kelak di hari kiamat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Sa'i dalam kitabnya Amal Lail Amal Yaum Lailah dan Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak dan yang selainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi bersabda suatu kali khudhu junnatakum persiap siaplah kalian memakai tameng Para sahabat bertanya min aduwin qad hadar memakai tameng dikarenakan musuh yang telah hadir La bal jannatukum minan nar. Kulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa innahunna ya'tina yawmal qiyamati munjiyat. Munjiyatin wa muqaddimat wa hunnal baqiyatus salihat. Bukan. Tapi pakailah tameng kalian untuk melindungi diri dari neraka jahanam apa itu? Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena sesungguhnya kalimat tersebut akan datang kelak di hari kiamat yang menyelamatkan kalian, yang mendahului kalian dan dialah al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat. Ini salah satu tafsiran yang menafsirkan sebuah ayat di surat Al-Kahfi ayat 46 wal baqiyatu solihatu khairun inda rabbika tawaban wa khairun amala. Amal yang amal-amal saleh yang akan tetap pahalanya yang akan terus-menerus balasannya ini adalah perbekalan yang terbaik yang bisa diharapkan oleh seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. dalam hadis yang terakhir yang akan kita baca diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya serta Imam Ibnu Majah dalam sunnahnya sunannya dari Nu'man bin Bashir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man bin Bashir bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbih والتكبير والتهليل والتحميد ينطفن حول العرش لهن دوي كدوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما Ama yuhibbu ahadukum yakuna lahu aw la yaza aw la yazalu lahu man yadhkuru bih. Ya, satu perkara, salah satu perkara yang kalian sebutkan dari daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kalian membaca tasbih, takbir, tahlil dan tahmid. Subhanallah wallahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah. Dalam hadis disebutkan tidak mengapa orang mulai dari manapun dia suka. Memulai dari la ilaha illallah atau dari subhanallah tidak masalah. Dalam hadis ini Nu'man bin Basir ini subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah. Kalimat tersebut akan berputar mengelilingi ars. Luar biasa. Lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Kalimat tersebut berputar mengelilingi ars. Arsnya Allah Subhanahu wa taala dia memiliki suara dengungan seperti dengungan lebah. Itu kalimat tazkuru bi menyebutkan mengingatkan orang yang mengucapkannya eh, luar biasa sampai berputar di sekitar ars tidak main-main ini Ama yuhibbu ahadukum yakuna lahu aw la yazalu lahu man yadhkuru bih? Tidakkah kalian senang Tidakkah kalian kepingin? Tidakkah, tidakkah kalian suka? Ada sesuatu yang selalu mengingatkan dia di sisi Allah SWT. Di sekitar ars. Seperti suara dengungan eh, lebah. Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Ini luar biasa sangat-sangat luar biasa. Kalimat yang sangat gampang untuk diucapkan di lisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ternyata keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala demikian besarnya. Ikhwan fi din Wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian luar biasanya kalimat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala berbagai macam keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tapi yang paling penting daripada itu semua adalah bagaimana seseorang mendapatkan kemanfaatan dan keutamaan yang tersebut di dalam hadis-hadis tadi. Bagaimana kalimat tersebut akan menjadi tameng dia dari neraka jahanam bagaimana kalimat tersebut akan menumbuhkan tanaman-tanaman, pohon-pohonan, bunga-bunga di sorga untuknya. Bagaimana agar kalimat tersebut akan selalu mengingatkan dia dan menyebut dia di sisi Allah di sekeliling arsnya menyuarakan namanya di sisi Allah SWT. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dia berkata anfa'ud dzikir ma al qalbul lisan zikir yang paling akan memberikan kemanfaatan seorang hamba di dunia dan akhirat tatkala zikir yang menyesuaikan antara lisannya dan hatinya Artinya berjalan seiring seirama. Ya. Hatinya menyuarakan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar seiring sejalan seirama dengan lisannya. Maka dia akan menjadikan zikir tersebut akan mendatangkan manfaat yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Ya. Bukan cuma sekedar Komar kamit tapi tanpa penghayatan ya, tanpa e, merasakan keagungan dan kesucian Allah serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti baca mantra saja subhanallah alhamdulillah akbar tapi tanpa berbekas makanya seperti ini tentu saja manfaatnya tidak seperti sebesar yang difaedahkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tadi maka ikhwan fi din akhwat billah rahimanallah Poin yang berikutnya bagaimana caranya agar hati kita seiring sejalan dengan lisan kita tatkala mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha akbar yaitu dengan meresapi menghayati dengan seksama makna-makna yang mulia yang terkandung di dalam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka orang yang memperhatikan dengan seksama keutamaan-keutamaan yang besar yang tadi telah kita sebutkan dalam hadis-hadis dan itu hanya sebagiannya saja belum semuanya kita sebutkan tentang keutamaan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar karena siapa yang memperhatikan dengan sama, kenapa keutamaan demikian besar yang didapatkan oleh seorang muslim daripada kalimat-kalimat tersebut ya ini disebut oleh sebagian ulama karena hakikatnya asma Allah Subhanahu wa taala Asma Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang mulia semuanya terkandung di dalam empat kalimat tersebut. Ya. Asma Allah SWT dan sifat-sifat yang mulia semuanya terkandung di dalam empat kalimat tersebut. Sehingga tatkala seorang hamba mengucapkan subhanallah misalnya, subhanallah itu tasbih, tanzih, mensucikan Allah SWT, membersihkan Allah SWT dari setiap perkara yang tidak layak baginya. Ya, seperti keyakinan sebagian orang Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu-sekutu dalam hal penciptaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala memiliki pembantu-pembantu. Ya, yang membantunya dalam mengurus alam semesta. Ya, Allah membutuhkan eh, penolong-penolong. Uh, maka Allah SWT syariatkan hambanya mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah SWT daripada tuduhan-tuduhan yang keji tersebut. Maha suci Allah Subhanahu taala daripada tuduhan orang-orang musyrikin yang menuduh Allah Subhanahu taala memiliki anak dan lain sebagainya daripada sifat-sifat kekurangan. Maha suci Allah Subhanahu taala daripada tuduhan orang-orang yang menuduh Allah Subhanahu wa taala letih sehingga Allah SWT beristirahat pada hari Sabtu ya, dan lain sebagainya. Ya. Maka kaum muslimin dan muslimat diperintahkan oleh Allah SWT untuk mensucikan Allah SWT dari hal yang demikian. Subhanallah. mencintai mencintai segenap urusan hambanya ya yang tiada terhingga ini dari kalangan malaikat dari kalangan jin dan manusia dari kalangan binatang jasad renik dari kalangan benda mati perputaran bumi dan lain sebagainya perputaran langit benda-benda langit dan lain sebagainya Allah SWT atur semuanya dalam pada itu Allah sebutkan la ta'khudhuhu sinatu wa naum. Allah SWT tidak tidak letih sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengantuk apalagi tertidur. Allah sucikan. Di situ ada isyarat petunjuk tentang kenapa seorang harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memurnikan peribadahannya untuk Allah SWT? Karena dia Allah SWT yang maha hidup, maha sempurna kehidupannya, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kemudian Allah SWT berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Kemudian Allah SWT mengatur segala urusan makhluknya tanpa terkecuali. Yang kecilnya maupun yang besarnya. Yang kasarnya maupun yang halusnya. Kemudian Allah SWT dalam pada itu tidak letih, tidak mengantuk, tidak tertidur daripada mengurusi segalanya. Nah dari sini nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam dan Al-Quddus. Allah tersucikan dari sifat sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan. Dari sifat sifat-sifat yang menunjukkan identik dengan kelemahan. Identik dengan kekurangan seperti makhluk, seberapapun hebatnya dia butuh istirahat. Seberapapun hebatnya dia butuh makan. Ya. Dan sifat membutuhkan itu menunjukkan kekurangan pada suatu zat kalau dia sempurna dia tidak membutuhkan sesuatu. Ya. Dikarenakan manusia itu lemah sehingga dia membutuhkan makan supaya dia bisa kuat. Ya. Karena makhluk itu lemah, manusia itu lemah, dia butuh tidur untuk bisa istirahat. Tapi Allah SWT tidak butuh dengan hal-hal yang demikian. Maksudnya Allah SWT daripada sifat ketergantungan. Berbeda dengan makhluknya, pada dasarnya mereka sangat berketergantungan kepada Allah SWT. Dari semua sisi. Allah berfirman ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al ghaniyyul hamid. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa madzalika 'ala Allah bi aziz. Wahai manusia, kamu itu ya, sangat berketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi, dari semua sisi, dari semua tinjauan. Kalau Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, Allah maha cukup, tidak butuh kepada manusia. In yasha kalau Allah berkehendak yudhibkum, Allah akan habiskan Allah akan hilangkan, Allah akan musnahkan yang namanya manusia. Wa madzalika Allah lebih aziz dan tidak yang demikian tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyulitkan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang keluar daripada subhanallah. Jadi terkala seorang hamba mengucapkan subhanallah ya. ya, tergambar di benaknya, terbesik di dalam pikirannya dengan seksama dia menghayati betapa Allah SWT maha suci daripada sikap sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan. Betapa Allah Swt wa maha sempurna dengan segenap sifatnya. Ini. Sehingga uh, ketika dia mengucapkan subhanallah ini akan menjadi sangat-sangat bermakna. Akan menjadi sangat agung ucapan tersebut zikir tersebut terkala keluar daripada lisannya dan hatinya. Adapun alhamdulillah ini adalah isbat li anwa'il kamal lillahi fi asma'i wa sifati wa afalihi. Yaitu menetapkan segenap sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam namanya, sifatnya, apapun perbuatan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Sehingga mencakup semua nama-nama Allah SWT yang mulia. Ya, dengan Alhamdulillah, mencakup di situ nama Allah SWT. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rab, Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya. Al-Malik. Ya. Al-Jabbar. Al-Hayyul Qayyum dengan segala nama Allah SWT yang mulia terkandung di dalam lafal alhamdulillah ya, segenap pujian kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalamnya Allah Subhanahu wa taala ya eh, Arab Allah Subhanahu yang Maha Mencipta, yang Maha Menguasai, yang Maha Memelihara alam semesta. Masuk kepadanya Ar-Rahman, Allah SWT yang Maha penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya masuk kepadanya Ar-Rahim bahwasanya Allah SWT rahmat dan kasih sayangnya ini sampai kepada makhluknya masuk kepadanya uh, Al-Qayyum Allah SWT Al-Qayyum yang maha mengatur segala urusan hambanya yang berdiri sendiri dan mengatur segala urusan hambanya masuk kepadanya Al-Aziz yang maha perkasa ini semua sifat-sifat yang mulia Nama-nama Allah sampai yang mulia masuk ke dalam Alhamdulillah. Ya. Segala pujian kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga terkala seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, dia akan merasakan keagungan, kebesaran Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayangnya, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala pengaturan Allah SWT atas alam semesta dengan mengucapkan alhamdulillah dan terkala dia mengucapkan la ilaha illallah ya, atau takbir dia menetapkan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala datan wa qadran wa qahran ya, ya Tiga sifat kebesaran Allah SWT baik zatnya yang maha besar yang tiada terkirakan oleh hambanya yang tidak ada satupun dari hambanya yang bisa memperkirakan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala zatnya. Ya. Eh, yang tiada terkira betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Besar kekuasaan Allah Subhanahu taala. yang tiada tiada satupun dari hambanya yang bisa memperkirakan betapa Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan keagungan, ya. penuh dengan kemuliaan. Semua sifat kebesaran Allah Subhanahu taala tersebut ada pada dirinya Allah Subhanahu taala. Sehingga seorang mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar akan e, mendatangkan segenap keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan. Ya. ya. Sehingga akan berbekas di dalam kesehariannya. Ya. Seorang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah akbar dalam keadaan seperti itu, dia meyakini dengan keyakinan seperti itu, maka dia akan merasakan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala Bagaimana kalimat tersebut melindungi dia dari neraka jahanam. Bagaimana kalimat tersebut menumbuhkan baginya pohon-pohon di sorga. Bagaimana kalimat tersebut akan selalu mengingatkan dia di sisi Allah SWT di arsnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian la ilaha illallah kalimat tahlil. Ya. Ini menunjukkan pengakuan seorang hamba, keimanan seorang hamba dengan memurnikan segenap peribadahan hanya untuk Allah, segenap penghambaan hanya untuk Allah dan berlepas diri membersihkan diri dari segenap noda-noda kesirikan, yaitu penyerahan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berlepas diri. Dan ini sebagai konsekuensi kelaziman daripada subhanallah walhamdulillah wallahu akbar seorang hamba yang meyakini bahwasanya Allah SWT memiliki sifat yang maha sempurna yang meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang meyakini keperkasaan Allah Subhanahu wa taala yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala penuh rahmat dan kasih sayangnya yang meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat keadilan yang sempurna yang meyakini bahwasanya Allah SWT tersucikan daripada segenap sifat-sifat kekurangan Zat yang seperti itu sudah sepatutnya dan selayaknya hanya diserahkan kepadanya saja segenap peribadahan. Ya. Maka kalimat subhanallah, Allah akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah ini mencakup sisi-sisi tauhid, mencakup sisi-sisi keyakinan seorang hamba dari semua sisi dan penjuru. Sehingga kita lihat dan kita saksikan betapa agungnya, betapa utamanya kalimat-kalimat ini. Ya. Khwan fiddin wa akhwati billah rahimanallah iyyakum kaum muslimin dan muslimat. Maka apabila subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah diucapkan dengan penuh keyakinan seperti yang kita sebutkan tadi, maka akan mengantarkan seorang hamba ke posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tameng dia daripada neraka jahanam akan menumbuhkan baginya pohon-pohon di sorga akan menyebutkan dia selalu di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaikan dengungan lebah tak kala kita dengar suaranya ya, ya. dengan meresapi setiap kata perkata kalimat perkalimat yang keluar daripada lisan kita Subhanallah. Pensucian Allah SWT dari segenap sifat-sifat kekurangan yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin. Alhamdulillah, keyakinan seorang hamba menetapkan sifat-sifat yang maha sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan segenap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kemudian la ilaha illallah yaitu persaksian dan keyakinan serta keimanan seorang hamba untuk tidak layak menyerahkan sedikit pun daripada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak layak diserahkan kepada selainnya daripada selain Allah Subhanahu wa taala dan kalangan makhluknya. Maka apabila kalimat tersebut terucapkan dengan hati dan lisannya penuh dengan perenungan makna tersebut, maka subhanallah luar biasa dia akan mendatangkan kemanfaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu daripada makna perkataan Syekhul Islam anfa'ud dzikir ma wata'al qalbul lisan. Dzikir yang paling akan mendatangkan kemanfaatan bagi seorang hamba di dunia dan akhirat tatkala lisannya selaras seiring seirama dengan apa yang ada di hatinya. Khairuddin wa akhwat billah rahimanallahu iyyakum mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk kita selalu menyan, me, melafalkan dengan hati dan lisan kita merenungkan kesucian dan keagungan makna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sehingga menghiasi hari-hari kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tadi telah disebutkan tidak ada seorang hamba yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang di dalam Islam yang selalu e, menyenandungkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ya. wabillahi taufiq ya.